tidak akan bisa memeluk Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandhi. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. dalam seri ke-705 ini didukung oleh para pemain Jika Kusnadi sebagai Putri Tunggadewi, Hari Agik sebagai Gajah Mada, Ucok Lubis sebagai Layang Samba, Peggy Sunar dan Nanang sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Paman Mada, surat paman telah aku terima. Kuda Parasuta ternyata seorang tamtama yang perkasa. Dia tewas di hadapanku setelah menyerahkan surat paman kepadaku. Aku turut prihatin atas nasib Majapahit yang jatuh ke tangan pemberontak. Kami semua yang ada di Gunung Lejar merasa ikut bersedih atas lengsernya Kanda Prabu dari istana. Sebab itu, Sampaikan kepada Kanda Prabu bahwa kami sebagai kelompok pendekar bunga putih akan membantu Paman Mada sehabis-habisnya untuk mengusir dan menumpas tuntas para pemberontak dari bumi Majapahit. Majapahit adalah tanah lahir kita. Sudah sepantasnya bila kita membelanya mati-matian setiap jengkal tanah tercinta. Kanda Prabu Jaya Negara Aku dan Dinda Raja Dewi siap membantu meraih kembali tahta yang kini direbut dan diinjak-injak oleh Rakuti. Kelompok pendekar bunga putih yang selama ini dikenal sebagai perampok budiman akan turun gunung untuk menyerbu Majapahit. Kami semua tinggal menunggu perintah dan aba-aba dari Paman Mada. Majapahit harus kembali ke tangan kita dan Kanda Prabu harus kembali naik tahta. Salam dari jauh adik-adikmu, Dewi dan Raja Dewi. Kelompok pendekar bunga putih yang dikenal sebagai perampok budiman menyatakan siap membantu dan mendukung penuh keinginan Gajah Mada dalam usahanya merebut kembali tahta yang direnggut Rakuti. Sementara itu, bekal Gajah Mada didampingi Layang Samba, tengah memacu kudanya menuju kota Raja Majapahit untuk menyusup dan masuk secara diam-diam ke istana. Malam berkabut dingin, rembulan bersinar pucat, serangga malam dan cengkrik bersahutan mengisi kesunyian. Gajah Mada dan Layang Samba memacu tunggangannya tanpa henti. Mereka mengejar waktu agar sebelum pagi tiba, keduanya telah memasuki kota Raja Rajapati. Sebentar kemudian keduanya telah sampai ke tempat yang dituju. Keadaan kota Raja Majapahit sunyi dan sepi. Hanya beberapa prajurit pemberontak nampak berjalan hilir mudik menjaga keamanan. Jam malam masih diberlakukan di dalam kota itu. Kadang beberapa prajurit melintas dengan kudanya menuju ke suatu arah. Bekel Gajah Mada dan Layang Samba mulai meningkatkan kewaspadaan. Layang sama. sebaiknya kita tinggalkan kuda ini di bawah pohon yang terlindung. Baik, Tuan Mada. Dan kita berjalan kaki menuju Istana Majapahit. Ya, itu lebih baik. Kita bisa bergerak dengan leluasa. Baik, Tuan Mada. Keduanya segera melompat dari atas kudanya dan membawa serta mengikatnya di bawah sebuah pohon brahmas yang rimbun. Baru saja mereka selesai mengikat kudanya, empat prajurit pemberontak memergoki langkah-langkahnya. Oi, eh, siapa itu? Berhenti! Atau ku lempar kalian dengan tombak ini! Ayo teman-teman, kita tangkap orang itu. Pasti mereka penyusup-penyusup dari luar kota raja. Ayo! ayo, ayo, ayo. pemberontak yang sedang meronda segera mengejar. Gajah Mada dan Layang Samba menyelinap ke sebuah lorong. Nampaknya para pengejar itu tahu betul kemana buruannya itu lari dan sembunyi. Mereka segera mengepung lorong di mana Gajah Mada dan Layang Samba sembunyi. Layang Samba, kita terpaksa menghabisi mereka. Ah, benar Tuan Mada, supaya yang lain tidak datang kemari dan membantu mereka. Ayo Layang Samba, jangan membuang-buang waktu. Baik, Tuan Mada. Hei! Keluarlah kalian dari persembunyianmu. Ayo keluar. Jangan dikira kami tidak tahu kalian sembunyi di situ. Keluar! Ayo! Hmm. Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! benar orang Ayo! Jangan main Ayo! Ayo! Ayo Ayo! kami prajurit-prajurit Rakuti. Ayo! Ayo keluar! Ayo! Layang Samba, jangan terlalu lama bermain-main dengan empat prajurit itu. Baik, Tuan Mada. Saya sendiri tidak suka bermain lama-lama dengan prajurit yang tidak ada artinya. Bagus. Mari kita hadapi mereka dengan satu keberakan saja. Baik, Tuan Mada. Hop! terjadi. Gajah Mada dan Layang Samba menghadapi keroyokan empat prajurit pemberontak yang kemampuannya biasa-biasa saja. Dua prajurit menyerang Gajah Mada dan dua lainnya menyerang Layang Samba. Pertarungan jadi tak seimbang karena pihak penyerang ada pada Gajah Mada dan Layang Samba. Empat prajurit itu kewalahan diserang bertubi-tubi dengan pukulan-pukulan membahayakan. Senjata mereka hanya menebas tempat-tempat kosong Bahkan tombak salah seorang prajurit patah menjadi dua terkena pukulan layang samba. Menyusul kemudian, Gajah Mada mematahkan pedang dan tombak mereka. Oh, Gajah Mada memang tak ingin waktunya dihambat terlalu lama, hanya karena dua prajurit yang dihadapinya. Begitu pula dengan Layang Samba yang tidak suka bermain berlama-lama. Maka... Tak lama kemudian, menyusul Layang Samba menghabisi dua prajurit lainnya dengan pukulan andalannya, Haji Tapak Wiza. prajurit-prajurit ini hanya membuang-buang tenaga kita. Ayolah yang sampah. Kita seret mayat-mayat mereka ke bawah rimbun pepohonan di sana itu. Prajurit-prajurit sia. Kalian hanya membuang-buang tenaga dan waktuku. Wah! Sudahlah, yang Samba. Ayo, kita seret dan sembunyikan mayat-mayat ini. Supaya tidak seorang pun temannya yang lain mengetahui kejadian ini. Baik. Baiklah, Tuan Mada. Mari kita seret. <laughs> Iya. Bekel Gajah Mada dan iya. Layang Samba segera menyeret mayat-mayat korbannya ke tempat yang tersembunyi. Mayat-mayat itu diletakkan di bawah pohon brahmas tanah yang rimbun dan ditimbuni dedaunan. Dengan demikian, tak seorang pun para prajurit pemberontak yang lain dapat menemukannya. Setelah itu keduanya segera meninggalkan tempat itu untuk pergi ke istana. Nah, bereslah sudah. Sekarang kita ke istana Majapahit melalui atap-atap wuwungan agar terhindar dari pengawasan prajurit pemberontak. Baik, Tuan Mada. Mari. Ya. Memang luar biasa Tuan Bekal Gajah Mada itu. Tugas-tugas ini tentu tidak akan menelan waktu yang lama. Ho, iya, ho. ke Gajah Mada dan Layang Sambat terbang melewati wuungan-wuungan istana. Beberapa prajurit pemberontak yang meronda keadaan sekeliling, tak seorang pun tahu dan melihat adanya dua bayangan yang melintasi kepala mereka. Gerakan Gajah Mada dan Layang Samba memang sulit diikuti mata. Juga mereka bergerak tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Layang Samba. Saya, Tuan Mada. Apakah kita akan terlibat pertarungan lagi. Tidak. Pertarungan tetap harus kita hindari. Kecuali dalam keadaan memaksa. Nah, tengoklah di bawah itu. Kita akan turun ke wisma itu dan bertemu seorang punggawa tinggi kerajaan yang penting dan berpengaruh. Beliau adalah Mapanjilam. Lalu Wisma yang agak ke barat itu. Nanti kita akan menemui Pupamot. Kemudian Beberapa pal dari situ terletak wisma kediaman Tumenggung Siwur. Hmm. Tidak jauh dari wisma Tumenggung Siwur, kita akan menemui Tiah Palisir. Uh, Tuan, apakah semuanya itu para pejabat atau penggawa tinggi kerajaan yang berpengaruh dan penting? Iya. Mereka akan kita dekati dan ajak bicara. Wah, saya belum pernah bertemu para penggawa tinggi maupun pejabat kerajaan, Tuan. Saya bisa rendah diri, Tuanku Bekal. Tetapi kau malah sudah bertemu dan berbicara langsung dengan Raja Majapahit, Gusti Prabu Jayanegara. <laughs> iya, ini adalah rahmat dan karunia Dewata Agung hingga saya bisa bertemu orang-orang besar tua. Ah, sudahlah, ayolah layang samba. Pekerjaan kita baru saja dimulai. Kita harus mengerjakannya dengan cepat dan tepat waktu. Baik, Tuanku Begal. Ya. ya. Rasanya enak juga jadi orang-orang besar, pejabat maupun penggawa tinggi. Bisa tinggal di wisma mewah dan besar. Ah, kapan ya aku bisa seperti mereka? Hup, ya. Gajah Mada dan Layang Samba menghampiri Wisma Mampanji Elam. Para penjaga hilir mudik di sekitar Wisma. Dibantu sinar bulan yang temaram, Gajah Mada dan Layang Samba mengendap-endap mendekati pendopo. Keduanya terpaksa berhenti di balik sebuah arca batu yang terletak di depan pendopo, manakala ada dua prajurit jaga lewat sambil berbicara. Kang, Iya. Sampai kapan keadaan darurat di Majapahit ini diberlakukan? Hmm, aku bukan panglima, juga bukan pejabat. Kenapa kau tanyakan itu padaku? Ah, bukan, bukan Kang. Maksudku, supaya hidup kita tak perlu lagi terlalu tegang dan terus berjaga-jaga seperti ini, eh, Kang. Kau kan tahu siapa itu Tuan Rakuti. Beliau tidak mau kekuasaan yang sekarang direbutnya akan kembali jatuh ke tangan Jaya Negara. Nah, Sebab itu, beliau akan selalu mencurigai siapapun yang ada di hadapannya. Nah, seperti wisma yang kita jaga ini. Di dalamnya tinggal mapan jilam. Dia termasuk orang yang masih dicurigai sampai saat ini. Nah, sebab itu kita diperintahkan menjaganya dengan ketat. Hmm, ya, ya, ya. Di wisma ini ditempatkan 20 prajurit jaga. Seolah-olah Tuan Rakuti khawatir Mapanji Ilam akan memberontak atau dihubungi oleh orang-orang Ngejaya Negara. Hmm, Adi, kemungkinan itu memang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Kecemasan Tuan Rakuti memang beralasan. Apalagi kekuasaan yang direbutnya melalui kekerasan. Sudah pasti akan lenyap lewat kekerasan pula. Ya, kita cuma prajurit bawahan kan. Hmm. Yang hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oh, kau mengeluh menjadi seorang prajurit. Adi. Seorang prajurit memang suatu alat yang harus patuh dan taat pada pimpinan. Dan resiko seorang prajurit adalah dibunuh atau membunuh. Nah, Adi, sebab itulah kita harus akrab dengan senjata. Karena senjata adalah istri kita yang kedua. Ah, sudahlah. Mengapa kita jadi berhenti di sini dan membicarakan yang tidak-tidak? Ayo, Adi, kita lanjutkan berkeliling Bisma. Uh, mari kakang. Uh, Adi, kenapa kau jadi ragu-ragu melangkah? Ayo, kita meronda berkeliling Wisma sambil melihat teman-teman penjaga yang lain. Ayo. Aku, aku. Aduh, Adi, kenapa? Ah, Ada entahlah. apa? Kenapa aku jadi mewaspadai tempat ini, kakak? Uh, apakah itu karena naluri keprajuritanmu? Ya, naluri keprajuritanku mengatakan Tempat kita berdiri ini menyimpan sesuatu yang tidak beres. Alah, sudahlah, sudah. Jangan terlalu dibawa perasaan. Ah, ayo, kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Untunglah mereka masih sayang nyawanya. Kalau tidak, tentu mereka sudah menyusul empat temannya yang lain ke neraka, Tuhan. <laughs> Prajurit-prajurit itu kelak tak akan kupakai untuk menyelamatkan negeri ini. <laughs> Serahkan pada saya, Tuanku begal. Kelak prajurit-prajurit Majapahit pengawal Gusti Prabu akan saya gembleng dan godok sematang mungkin. Hmm. Terutama mentalnya, Tuanku. Seorang prajurit haruslah bermental baja. Tidak seperti mereka itu banyak bicara, tapi sedikit bekerja. Ah, sudahlah. Ayo, Layang Samba. Kita masuk pendopo dan cari ruang bilik Mapanjilang. Mari, Tuan Bekelmada. prajurit penjaga Wisma berlalu begitu saja dari hadapan Gajah Mada dan Layang Samba. Dengan mudah lalu keduanya masuk pendopo untuk mencari bilik Mapanji Elam. Nah, berhasilkah Gajah Mada mendekati Mapanji Elam dalam usahanya menyusun kekuatan tandingan untuk menumpas habis kaum pemegang kekuasaan tidak sah? Dan benarkah Mapanji Elam tetap setia kepada Gusti Prabu Jayanegara? Negara? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.